Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa serahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Adapun tema yang diangkat pada sore yang berbahagia ini, ya. Alhamdulillah kita sudah diturunkan hujan. Ya. Bukirna wa rahmati. Kita diturunkan hujan atas karunia Allah dan rahmatnya. Adapun tema kita pada kesempatan sore kali ini adalah apa? Kaidah yang berkenaan dengan istiqomah. Dan insya Allah yang hadir sekarang baik ikhwan ataupun akhwat yang insya Allah adalah orang-orang istiqomah. Dari mana kita tahu? Di antara bentuk buktinya ketika cuaca hujan saja masih pada hadir gitu ya. Apalagi kalau tidak hujan. Ini tanda baik mudah-mudahan kita pertahankan. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah saw Alaihi Wasallam menyifatkan fitnah di akhir zaman itu dengan sesuatu yang membuat kita takut di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda badiru bil a'mali fitana kaki ta'in lailul mutlim segera kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang fitnah itu seperti potongan malam gelap gulita ini sifat yang pertama fitnah di akhir zaman gelap kemudian di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang hasan ya Hudzaifah bin Yaman Hudzaifah ibnu Yaman salah seorang sahabat Nabi beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keburukan. Yang mana kebanyakan para sahabat itu pertanyaannya adalah tentang kebaikan, tentang sholat, tentang ilmu. Hudayfatul Yaman itu beliau bertanya tentang keburukan. Tujuannya apa? Untuk agar bisa menghindari. Sebagaimana kata orang Arab, Arab bersama orang Syarif, walaupun walakin Aku mengetahui keburukan itu bukan untuk dilakukan akan tapi untuk menghindari maka kedua bin Yaman itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan tentang fitnah di akhir zaman maka di antara sabda beliau di antara sabda Nabi SAW ketika menjawab pertanyaan kepada bin Yaman Rasulullah SAW bersabda fitnatun amya fitnah yang membutakan manusia sama bahkan menggelikan mereka maksudnya apa? maksudnya bahwasanya hampir seluruh manusia itu terjerumus ke dalam fitnah tersebut buta sebagaimana tadi yang pertama fitnahan tapi to'il lailil muslim fitnah yang seperti malam gelap gulita Kemudian di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain di dalam riwayat Bukhari ya, tentang kisah Hudaybah juga. Nabi Sallallahu Wasallam menyebut fitnah itu dengan sabdanya beliau Allah kita muju kamu jilbah Ya. Yaitu yang bergelombang seperti ombak yang berada di lautan. Kita lihat bagaimana ombak yang berada di lautan itu datanya datangnya hari terus bertubi-tubi gitu ya. Demikian juga fitnah di akhir zaman itu seperti ombak yang berada di lautan bertubi-tubi. Jadi sifat yang pertama tadi apa? Fitnah itu gelap seperti malam. Kemudian yang kedua membutakan. Kemudian yang ketiga seperti ombak bertubi-tubi. Ini di dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian di dalam riwayat Bukhari yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati fitnah itu seperti air hujan yang menimpa rumah rumah. Sifat yang keempat apa? Seperti air hujan yang menimpa tempat tinggal tidak merata. fitnah di akhir zaman itu seperti air hujan yang menimpa rumah-rumah. Di dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, ini fitani khilala buyutikum kama al qatl." Lokasi fitnah yang akan menimpa rumah-rumah kalian itu seperti lokasi air hujan yang turun menimpa rumah-rumah kalian. Berarti fitnah di akhir zaman ini luar biasa. Tidak bisa kita angankan. Dan kita sekarang bisa jadi sudah berada di akhir zaman. Yang mana Nabi SAW itu diutus merupakan tanda di antara tanda akhir zaman. Maka salah seorang mukmin akan berkata di dalam riwayat Ahmad ketika melihat fitnah yang bergelombang seperti itu, dia akan mengatakan hadhihi mudlikati. Ini adalah fitnah yang akan membinasakan saya. Tumbatan kasyif Kemudian Nabi SAW mengatakan, kemudian fitnah itu akan pergi. Ujian itu akan pergi. Kemudian datang lagi fitnah yang lebih berat. Ujian yang lebih berat. Kemudian dia mengatakan, hari hadini. Inilah, inilah fitnah yang akan membinasakan. Kemudian itu membatalkan kasih, maka kita itu pergi lagi. Kemudian datang lagi fitnah yang lebih besar. Demikianlah ujian yang akan menimpa seorang yang beriman. Semakin hari semakin berat. Maka jangan heran ketika dakwah mulai, mulai berkembang di negeri ini, ujian pun berat. Maka atas dasar hadis-hadis ini ya, maka saya ada ya, keinginan untuk membahas satu kitab atau satu kitab ya kitab kecil yang dikarang oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahullah. Beliau adalah salah seorang ulama profesor termuda yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Madinah. Beliau seorang ulama yang sudah berkali-kali ke Indonesia dan beliau adalah salah seorang anak di antara ahli hadis di zaman ini yaitu Syahbul Muslim Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Nama kitab itu adalah Ashur Qara'id Fil Istiqamah 10 kaidah di dalam istiqomah. Namun sebelum kita masuk ke dalam kaidah-kaidah tersebut, mungkin ada bagusnya kalau kita mengetahui apa yang dimaksud dengan istiqomah itu. Ya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam yang dimaksud dengan al-istiqamah ia sulukus siratil mustaqim adalah menempuh jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus tersebut? huwa dinul qayyim itu agama yang lurus. Min ghairi ta'rifin anhu yanhatan wala yasra. Tanpa kita bergeser atau berbelok ke kanan maupun ke kiri. Lurus saja. Wa yashmalu dhalika fi'la ta'ati kulliha. Dan istiqomah ini mencakupi seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-zahirati wal batinah, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa man hiya kulliha kadalik. Demikian juga meninggalkan seluruh apa yang dilarang Allah baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka istiqomah ini adalah wasiat di dalam agama yang sifatnya global. Wasiat yang sifatnya global. Dan ulama lain mengatakan atau menambahkan as-sabat hatta mamat. Jadi di samping kita mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan seluruh apa yang dilarang, namun perbedaannya apa dengan takwa? Yaitu as-sabat di hatta mamat. Kemudian kita istiqomah, kita menetapi jalan tersebut sampai kita mati. Itu yang membedakan istiqomah dengan takwa. Karena takwa juga sama pengertiannya. Mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang dilarang atas petunjuk dari Allah dan Rasul. Namun yang membedakan istiqomah ini adalah yaitu hendaknya kita tetap berada di jalan itu lurus sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Kemudian Syahdurazan menjelaskan di dalam kitabnya di dalam mukadimahnya beliau mengatakan bahwasanya inna mawdu' hadhihi risalah an istiqamah azimatul ahmiyah jalilul qadar sebenarnya materi tentang istiqomah ini adalah perkara yang sangat agung dan sesuatu yang sangat mulia untuk dipelajari kemudian beliau membawakan beberapa ayat yang menunjukkan akan keutamaan istiqomah di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa Sungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah Kemudian mereka beristiqamah. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak akan bersih.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 Malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan Allah takhafu wa la tahzan. Janganlah kalian takut dan janganlah sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Para ahli tafsir mengatakan di antaranya Ibnu Katsir, Ibnu Jarir atau dari dan yang lainnya. Ayat ini berkenaan ketika seorang menghadapi sakaratul maut. Ketika seorang sedang menghadapi kematian, ruh oh, sudah merasa berada di tenggorokan maka bagi orang yang beriman akan turunlah malaikat Kemudian dia mengatakan Allah takhafu wa la Janganlah kau takut dan janganlah kau khawatir. Takut dari apa? Di antara para ahli mengatakan takut seorang mukmin itu amalnya tidak akan diterima. Takut juga akan kondisi beratnya hari kiamat. Wala tahzan dan dia tidak bersedih dari apa? dari sesuatu yang dia tinggalkan dari perkara ini. Jadi malaikat itu akan datang kepada seorang yang beriman untuk menghibur ketika dia menghadapi sakaratul Nah, ini terutama istiqomah yang luar biasa besar. Allah akan mengirimkan malaikat untuk menenangkan manusia yang beristiqomah menetapi jalan yang lurus sampai mati maka Allah akan turunkan kepada mereka malaikat untuk menenangkan mereka bahkan memberikan kabar gembira kepada mereka wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian oleh karenanya Nabi SAW Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis Al Bara bin Azib ya dengan hadis yang panjang yang mana Nabi wasallam pernah duduk di kuburan Kemudian beliau menceritakan bagaimana proses kondisi pencabutan ruh. Sampai beliau bersabda di antara perkataan malaikat kepada orang yang beriman, Ya ayatul ruhut tayyibat. Wahai ruh yang baik. Ikhruji ila maghfiratin min Allah. Tuhan engkau menuju dari Allah waridwan dan keriduannya Fatakhunu tasiru kama tasiru kotrah fil film Maka Nabi SAW mengatakan Maka ruh itu setelah itu keluar Ruh orang yang beriman itu keluar sebagaimana air yang keluar dari teko. Air yang keluar dari teko mudah atau sulit? Mudah Mengalir begitu saja Berbeda dengan air yang buruk orang-orang yang munafik atau orang-orang yang kafir itu akan dicabut ruhnya sebagaimana kapas yang basah yang tarik akan tercabik-cabik. Kemudian dikatakan juga ya, keluarlah wahai ruh yang buruk. Maka ruh itu akan tercabik-cabik. Maka ini salah satu di antara keutamaan istiqomah yaitu ya seorang akan didatangi oleh malaikat untuk dihibur di akhir hayatnya. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan tentang yang dimaksud dengan istiqomah. Orang-orang yang beristiqomah, siapakah mereka? Yaitu istiqomah ala adai ini yaitu orang-orang yang beristiqomah di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran Ibnu Abbas di dalam tafsir Al-Qadari. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau memberikan tafsiran tentang istiqomah. Orang-orang yang beristiqomah adalah lan yusyriku billahi syai'an orang yang belum melakukan kesyirikan sama sekali. Ini tafsiran beliau. Ya. Beliau sebenarnya sedang menafsirkan dengan sumber istiqomah. Seorang bertauhid, seorang tidak melakukan kesyirikan sama sekali, tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ini adalah sumber istiqomah, akar daripada istiqomah. Jadi beliau menyebutkan tafsiran istiqomah dengan sesuatu yang paling penting di dalam istiqomah. Karena ya betapapun orang beramal tanpa adanya tauhid maka habaan mansur tidak ada artinya seperti debu yang berkembangan di langit. Maka beliau menafsirkan istiqomah dengan tauhid. Kemudian Qatadah mengatakan Beliau meriwayatkan dari Al Hasan Al Basri ketika membaca ayat ini Al Hasan Al Basri beliau berdoa Allahumma anta rabbana farzuqna istiqamah wahai Rabb engkau adalah Rabb kami karena ayat tadi apa innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu maka beliau praktekkan ayat tersebut Allahumma anta rabbuna wahai Rabb engkau adalah Rabb kami dan istiqomah Maka berikanlah rizki kepada kami Agar kami bisa beristiqomah Maka ini termasuk doa yang boleh kita ucapkan Karena ini adalah diamalkan oleh Al-Hasan Al-Basri Ya. Adapun kaidah yang pertama supaya kita menyelesaikan beberapa kaidahnya. Kaidah yang pertama yang disebutkan oleh Syabdul Razak Al-Badr hafizahullah beliau mengatakan al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyah. Istiqamah adalah karunia dan pemberian yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama. Istiqamah adalah murni karunia dari Allah SWT. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya yang pertama bahwasanya ketika seorang beristiqomah itu wajib bersyukur mensyukuri akan nikmat istiqomah tersebut. Sekarang saya ingin bertanya, Pak, jumlah kaum muslimin di dunia ini berapa miliar? Berapa? Satu miliar setengah ya, atau 1,6 miliar kurang lebih saya kemarin mencoba cari ya 1,6 miliar itu baru kaum muslimin yang Islam KTP satu 1,6 miliar sekarang kaum muslimin yang menjalankan sholat kira-kira berapa? lebih sedikit lagi Kemudian kaum muslimin yang mengetahui sunnah Rasulullah SAW jauh dari kita. Maka kita itu wajib bersyukur akan nikmat, akan istiqomah Tuhan Islam wal istiqomah ala sunnah. Kita itu wajib bersyukur akan keistiqomahan di atas Islam dan keistiqomahan di atas sunnah, di atas petunjuk Rasulullah SAW. Ini konsekuensi yang pertama kita wajib bersyukur akan keistiqomahan. Kemudian yang kedua, konsekuensinya adalah bahwasanya kita tidak boleh meminta istiqomah kecuali dari Allah Subhanahu wa Karena istiqomah adalah murni pemberian karunia dari Allah Subhanahu Karena kan Dikarenakan istiqomah itu sangat berhubungan dengan yang namanya hidayah. Dan hidayah taufik itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah menjalankan syariat Islam, menjalankan sunnah itu ada di tangan Allah. Adapun Rasulullah SAW dan para dai itu tugasnya apa? Hanya menjelaskan hidayah terusnya. Inna di ilah siratil mustaqim. Sungguhnya Nabi Muhammad itu pasti menunjukkan akan ya petunjuk yang lurus itu maksudnya hidayah irsyad, menunjukkan hidayah akan penjelasan saja. Namun hidayah itu taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita lihat bagaimana paman Rasulullah SAW Abu Thalib, paman Rasul ya, itu tidak mendapatkan seperti apa yang kita rasakan. Anak dan istri Nabi Nuh alaihissalam tidak merasakan seperti apa yang kita rasakan. Nikmatnya tauhid, maka nikmat istiqomah ini betul-betul harus kita syukuri dan betul-betul hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faedah yang kedua Hakikatul ini luzumul manhajil qawim was siratul mustaqim. Hakikat dari istiqomah adalah itu kita menetapi manhaj cara beragama yang benar dan petunjuk yang lurus. Maka orang yang mengatakan saya beristiqomah namun tidak mau sholat maka tidak bisa kita terima kan pengakuan istiqomah. yang dikatakan istiqomah itu adalah kita menetapi jalan yang lurus, jalan agama yang benar, yaitu kita memahami agama sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabiin dan atba'ut tabiin ya. dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar itu kita memahami agama ini dari Rasulullah kemudian para sahabat itu yang paling inti adapun yang setelahnya itu akan mengikuti pemahaman para sahabat maka hendaknya kita tidak tertipu dengan penampilan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan tentang orang-orang khawarij -orang orang-orang yang mereka memerangi Ali dan para sahabat. Dengan sabdanya yakhruju fiikum qaumun tahqiruna salatikum min salatihim wa siyamikum min siyamihim. Kalian akan mendapati satu kaum yang mereka keluar dan sholat mereka itu lebih baik dari sholat kalian sehingga kalian akan merasa minder dengan sholatnya mereka demikian juga puasa kalian itu lebih ya, rendah daripada puasanya mereka sehingga kalian akan merasa mundur dengan puasanya mereka ini sabda Rasulullah SAW kepada siapa? kepada para sahabat para sahabat itu kita tahu bagaimana ibadah mereka ya, yang mana salah seorang sahabat itu menceritakan kondisi para sahabat yang lain di pagi hari mereka itu seperti pohon yang terombang ambing angin maksudnya apa mereka itu sudah lelah dengan beribadah kepada Allah SWT di malam hari sholat malam semalam syukur. kemudian ya mereka bertabur kepada Allah SWT di pagi harinya mereka berpikir kepada Allah SWT itu para sahabat Rasulullah SAW saja mengatakan kalian yaitu para sahabat akan minder dengan sholatnya mereka yaitu sholat orang-orang Khalid. Namun ya hakikat istiqomah adalah bukan penampilan. Bukan hanya ketika seorang mulai menumbuhkan jenggot karena itu adalah sunnah Rasulullah, kemudian mulai mengangkat pakaiannya bagi laki-laki di atas mati kaki karena itu adalah ya mengikuti petunjuk Rasulullah. Bukan hanya itu saja, namun hakikat istiqomah adalah nanti akan jelaskan yaitu ketika seorang mengikuti petunjuk yang lurus dan ketika seorang berada di atas petunjuk yang lurus tersebut sampai yang meninggal itu hakikat istiqomah kemudian yang ketiga kaidah yang ketiga asli istiqomah di istiqomah asal dan istiqomah itu pokok dari istiqomah itu adalah istiqomahnya hati. Ya. Jadi kalau ada orang yang dia tidak mau berkerudung mungkin perempuannya, kemudian dia mengatakan kan yang penting hatinya, ya. yang penting apa? Hatinya. Namun Rasulullah SAW menjelaskan ya Inna fil jasadi mudghah. Di dalam hadis Nu'man bin Bashir, sunnya bahwa di dalam tubuh ada satu gumpalan daging. inna salahat, salaha jasadu kullu. Wa inna fasadat, fasadat jasadu kullu. Kalau hati itu akan baik, kalau hati itu baik, maka akan baik seluruh anggota badan. kalau buruk hati itu buruk, maka akan buruk seluruh anggota badan. Maka konsekuensi dari hati yang baik anggota badan juga harus ikut baik ikut tunduk kepada syariat dia berkerudung kemudiannya lainnya menjalankan syariat syariat Islam yang lainnya jadi asal atau pokok dari istiqomah itu adalah istiqomahan hati Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan, لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. Tidak akan istiqomah seorang sampai beristiqomah hatinya. Berarti hatinya dulu yang harus beristiqomah, baru kemudian badan akan mengikuti. Karena Pak, yang jadi masalah sekarang itu hati sebenarnya. Ya. Betapa sering kita melihat kakek-kakek yang sudah berumur 80 tahun. Itu kalau sudah mendengar azan langsung jalan ke masjid. Padahal yang saya dapati di Saudi, itu ada kakek-kakek yang dia kalau berjalan mungkin jaraknya ya per lima senti dia jalan. Jadi kalau dia ingin sholat berjamaah, minimalnya setengah jam sebelum azan dia harus sudah berjalan. Itu pun dia sambil memakai tongkat. Berjalan seperti itu tiap hari dan jarang sekali saya dapati dia terlewati takbiratul ihram. Jarang terlewati takbiratul ihram padahal orang yang sudah sangat sepuh. Namun sebaliknya, betapa kita dapati banyak para pemuda berat untuk menggerakkan badannya menuju masjid. Namun kalau main bola, ya itu kuat berjanja. Namun untuk menggerakkan kaki ke masjid itu berat luar biasa. Jadi yang jadi masalah itu istiqomah itu istiqomah apa? Hati. Karena badan itu bisa diseret. Badan itu bisa diseret. Namun kalau hati sudah berat sudah, badan pun akan ikut berat. Oleh karenanya, yang menjadi patokan amal yang paling berat adalah hati yang mana Rasulullah SAW bersabda ya inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah semuanya di antara kalian akan ada yang beramal dengan amalan ahli surga jadi kalau kita lihat dia nampaknya soleh gitu ya hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirah sampai tidak ada yang memisahkan dia dengan surga itu kecuali hanya satu hasta saja saya sebut alaihi kitab namun kitab Lauhul Mahfud sudah mendahului bahwasanya dia itu menjadi penghuni neraka fayadkhulha maka dia pun menjadi penghuni neraka sebaliknya ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali hanya satu hasta saja Saya sedih alaihim kitab namun catatan di level makhluk sudah mendahulinya bahwasanya dia akan menjadi ahli surga fayadkhuluha maka dia pun menjadi penghuni surga. Di dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim fima yabdu innas yaitu ketika seorang melakukan amalan yang nampaknya amalan penghuni surga fima yabdu innas yaitu yang nampak di hadapan manusia saja. Jadi kalau dia di hadapan manusia soleh, namun ketika kembali menyendiri nampak ya yang aslinya. Setan mudah menggelincirkannya. Maka hakikat istiqomah adalah istiqomah hati. Karena ya, di dalam hadis Ibnu Mas'ud tersebut yang barusan disebutkan, yang menjadi patokan adalah amalan hati. Dikarenakan syarat diterimanya amalan itu ada berapa? Dua. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengerjakan amalan itu karena Allah, bukan untuk mencari ridho manusia, bukan untuk mencari pujian manusia. Kemudian yang kedua apa? Tiba kita harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Oleh karenanya, ketika seorang beramal namun tidak ikhlas, yang dikhawatirkan itu menjadi sebab dia mendapatkan susul khatimah Dikhawatirkan apa? Itu menjadi sebab dia mendapatkan susul khatimah kematian yang buruk. Ya. Jadi yang hendaknya kita lakukan kalau ingin koma apa? Sucikan hati dulu, bersihkan hati dulu. Baik itu dari kesyirikan atau hal-hal yang baru dalam agama atau seluruh maksiat. Kita sucikan Setelah itu badan itu akan mengikuti. Badan itu akan mengikuti hati kita. Kemudian kaidah oh, yang ketiga atau yang keempat ya. Yang ketiga atau keempat? Keempat. Al istiqamatul matlubatu min al 'abdi hiya sadad. Fa in lam yahdir fal muqarabah. Syekh Abdul Razak Al-Badar beliau mengatakan istiqomah yang diminta oleh seorang hamba itu awal mulanya tepat sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa hendaknya kalau kita ingin beristiqomah hendaknya kita itu apa sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah beribadah? Kita harus ikuti sesuai seperti itu. Fa'in lam yakdir fa'in Namun kalau kita tidak mampu sama persis itu, Ya. maka berusaha kita mendekati hal tersebut ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sauban yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istatim walan beristiqomahlah kalian dan kalian tidak mampu menyempurnakannya. Iya. Karena kita itu tidak mampu, tidak akan mampu sama menyamai ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'lamu anna khairu amalikum salat Kemudian Nabi SAW melanjutkan, kita bilang bahwasanya amalan yang terbaik yang kalian lakukan adalah sholat. Kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang lain, Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Walan yushadad dina ahadun illa gulana. Tidak ada seorang pun yang dia keras dalam masalah agama kecuali dia akan terkalahkan. Kemudian Nabi SAW berikan solusi. Fasad di dua qoribu. Maka berusahalah sama mengikuti petunjuk saja, tidak usah berlebih-lebihan. Wa qoribu. Kalau tidak bisa maka berusahalah mendekati petunjuk tersebut. Jadi di dalam agama itu seorang tidak bisa dikatakan istiqomah kalau berlebih-lebihan Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang mendatangi Aisyah. Kemudian dia mengatakan saya tidak akan tidur di malam hari. Kemudian orang yang kedua mengatakan saya tidak akan menikahi wanita. Kemudian orang yang ketiga mengatakan saya akan terus-menerus berpuasa. Maka ketika hal ini sampai kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka ya mandrogi raghiba sunniti falisamin barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku adapun saya itu adalah saya tidur dan saya juga bangun untuk salat malam dan saya juga menikahi wanita dan saya juga berpuasa dan saya juga berbuka itulah Rasulullah SAW ya ibadahnya pertengahan tidak berlebih-lebihan Beliau berpuasa, beliau juga berbuka. Beliau salat malam, beliau juga tidur. Beliau juga menikahi wanita. Maka jalan istiqomah itu maksimalnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kalau kita tidak bisa seperti itu, minimalnya apa? Kita berusaha mendekatinya. Kita berusaha mendekati petunjuk. Ya kalaulah kita tidak mampu untuk seperti Nabi, sholat tahajud ya, mulai dari sepertiga malam terakhir sampai menjelang subuh. Kalau kita tidak mampu seperti itu, minimalnya ya kita sholat witir satu rakaat di malam hari itu paling minimal. Ya. Sholat witir satu rakaat. Bahkan Imam Muhammad mengatakan orang yang meninggalkan sholat witir itu orang yang buruk, tidak diterima kesaksiannya. Ya. Karena sholat witir itu adalah sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Bahkan sholat witir atau sholat malam itu adalah sesuatu yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib, seperti madhab Abu Hanifah. Namun madhab jumhur mayoritas para ulama bahwasanya sholat witir itu tidak wajib. Maka minimalnya kalau kita tidak bisa seperti Nabi, maka minimalnya kita berusaha. Kalau kita misalkan hari ini bisa sholat malam satu rakaat, satu rakaat. Minggu depan kita tingkatkan tiga rakaat minggu depannya lagi tingkatkan lima rakaat terus gitu. itu kaidah yang nomor nomor berapa nomor empat kaidah yang nomor lima al istiqomah istiqamatu tata'allaqu bil af'ali wal aqwali wan niyyah istiqomah itu berhubungan dengan perkataan perbuatan dan niat amalan hati itu semuanya masuk ke dalam bab istiqomah jadi tidak bisa ya kalau ada orang yang mengatakan saya itu sudah beristiqomah namun ya tampilannya atau dia masih melakukan keharaman yang nampak dia masih senang harta riba dia iya. masih senang menggibahi orang, maka itu tidak bisa kita katakan istiqomah. Walaupun dia mengatakan saya sudah istiqomah hati saya. Itu pengakuan yang pengakuan yang dusta. Karena istiqomah itu hakikatnya adalah istiqomah hati. Kemudian diikuti oleh istiqomah anggota badan. Dan istiqomah itu meliputi seluruh perkataan, perbuatan dan amalan hati. Dan yang paling penting yaitu kita menjaga ucapan kita. Setelah kita tadi mengatur hati kita dan untuk beristiqomah, maka setelah itu kita menjaga lisan kita untuk beristiqomah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri dalam riwayat Ahmad, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Idza asbahat mu'adan fa inna a'dha'ahu tukassiru lisan. Kalau seorang hamba ada di pagi hari, maka seluruh anggota badan itu akan tunduk kepada lisannya. Jadi kalau di selain di pagi hari atau ya, seluruh waktu itu anggota badan tunduk pada apa? Hati, betul? Namun di pagi hari itu di samping tunduk kepada hati itu anggota badan juga tunduk kepada lisan kita. Ya. Takul. Kemudian anggota badan kita itu akan mengatakan ittaqillahi fina. Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap kami. Ya. Ini istaqamta istaqamna. Kalau engkau wahai lisan beristiqomah, maka kami sebagai anggota badan maka akan ikut beristiqomah juga. Ini wajad, ini wajadta, ya wajadna Kalau engkau wahai lisan bengkok, maka kami sebagai anggota tubuh akan ikut bengkok juga. Jadi ya, yang paling penting di dalam beristiqomah di samping kita menjaga hati apa? Menjaga lisan. Setelah kita menjaga hati yaitu kita menjaga lisan. Oleh karena Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang riwayat lain la yastaqimu abdun hatta yastaqima qalbu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisan seorang itu tidak akan bisa beristiqomah sampai hatinya beristiqomah dan hatinya tidak bisa beristiqomah sampai lisannya beristiqomah jadi yang paling hendaknya kita perhatikan dalam istiqomah di samping hati apa? Lisan. Oleh karenanya Allah SWT berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang beriman, bertakwalah dan ucapanlah ucapan yang baik. Yang Allah akan memperbaiki dengan hal itu amal kalian. Kita lihat bagaimana ucapan itu sangat berhubungan dengan amalan anggota badan. Kemudian Faedah yang nomor nomor berapa? Nomor 6. La al istiqamatu illa lillahi wa billahi wa ala amrillah. Istiqomah itu tidak akan terwujud. Istiqomah itu tidak akan terwujud kecuali yang pertama lillah harus karena Allah. Jadi orang kalau mau berhijrah nih, yang sebelumnya kurang baik, misalkan sebelumnya dia masih ya suka minum komer atau suka berinteraksi dengan riba dan seterusnya, kemudian dia berhijrah. Ya. maka hijrahnya itu istiqomahnya itu harus dibiarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. La takunu istiqomatu illa lillah. Yang pertama apa? istiqomah itu tidak akan terwujud kecuali apa? Karena Allah saja. Harus murni karena Allah. Kemudian yang kedua wabillah yaitu dengan meminta pertolongan kepada Allah. Kalau yang pertama barusan apa? Karena Allah. Yang kedua meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang ketiga wa ala amrillah yaitu hendaknya dia beristiqomah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tiga hal pokok di dalam beristiqomah. Karena Allah, kemudian meminta pertolongan kepada Allah, kemudian apa? Di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak ya. Mungkin bisa atau sering kita dengar kalau dalil karena Allah firman Allah SWT dalam surat Al-Bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahu dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan agama karena Allah Subhanahu wa taala mukhlishin lahu dengan memurnikan agama itu ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kaidah yang yang keberapa? Yang ketujuh. Alal abdi mahma istaqama alla yattakil amal ala amali. Seorang hamba seberapapun dia beristiqomah itu dia tidak boleh bersandar kepada amalannya. Ya. Jadi kalau kita merasa ini alhamdulillah ini kita sudah beristiqomah, itu jangan bersandar kepada amalan kita. Jangan merasa aman. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Al Imam Al Bukhari dan Muslim Nabi SAW pernah bersabda, "Lan yunjia ahadan minkum amalu." Sungguhnya tidak akan menyelamatkan kalian amalan kalian. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Demikiankah engkau juga wahai Rasulullah? Demikiankah amalan engkau juga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, wala ana. Demikian juga saya. Demikian juga amalan saya. Ya. Amalan Rasulullah saja itu tidak menjadi sebab Rasulullah masuk surga. Yang kita tahu bagaimana amalan Rasulullah luar biasa. Beliau sholat malam sampai kakinya itu bengkak. Dan beliau adalah orang yang kalau diminta tidak pernah menolak. Dan kebaikan beliau memuncak ketika di bulan Ramadan. Beliau saja, amalan beliau saja itu tidak mampu memasukkan Nabi SAW ke dalam surga. Ya. Namun yang memasukkan beliau apa? Illa an yatagurma demi Allah bi rahmatin wa birahmatin wa maghfirah. Kecuali kalau Allah itu merahmati saya. Jadi Rasul saja masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Apalagi kita. Yang Rasul saja amalan yang luar biasa itu tidak boleh bersandar kepada amalannya, apalagi amalan kita. Maka jangan merasa aman dengan kondisi kita yang sekarang. Terus berusaha untuk memperbaiki diri. Kemudian kaidah yang nomor berapa? 8 atau 9? 8. Oke. Ya, karena ini nomornya agak kacau ya. <laughs> Saya ketik sebetulnya nomornya agak kacau. Samaratul istiqamati fid dunya al istiqomatu ala sirati yaumal qiyamah. Buah dari istiqomah di dunia adalah istiqomah ketika kita melewati sirat jembatan yang diletakkan di atas neraka ini buah yang luar biasa ya. kalau kita beristiqomah di atas dunia itu Allah akan memudahkan kita untuk beristiqomah di atas sirat. Yang mana sirat itu jembatan yang diletakkan di atas neraka itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dahbatul mudillah sirat itu miring kemudian menggelincirkan licin Bahkan Syekh Abdul Razak menjelaskan sirat itu adalah lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari kabut, Luar biasa. Maka manusia akan berjalan melewati sirat sesuai dengan keistiqomahan mereka ketika di dunia. Di antara mereka, sebagian dijelaskan dalam riwayat, akan ada yang berjalan seperti angin, lancar. Bahkan di antara manusia akan ada yang berjalan seperti kilat, sangat cepat. Di antara mereka akan ada yang berjalan. Di antara mereka akan ada yang merangkak. Bahkan di antara mereka akan ada yang tercabik-cabik. Akan di antara mereka akan ada yang terjerumus ke dalam yang istiqomah ini adalah perkara yang luar biasa. Istiqomah kita di dunia ya, itu menyebabkan kita istiqomah di atas sirat, di atas jembatan, di atas neraka jahanam. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara seorang kalian melainkan pasti akan melewati sirat tersebut illa iluha. Itu di antara tafsirannya itu melewati sirat. Di antara tafsirannya juga kecuali akan melewati neraka jahanam. Karena sama. Orang yang melewati sirat pasti akan melewati neraka jahanam. Baik. Kemudian kaidah yang nomor berapa? Sembilan ya. Minal mawani' minal istiqamah syubhatul ula wa syahwatul bayt. Perkara yang paling menghalangi seorang untuk beristiqomah yang pertama adalah syubhat pemikiran yang rancu kemudian yang kedua adalah syahwat Itu kaidah yang nomor 9. Hal yang paling menghalangi seorang untuk beristiqomah adalah syahwat dan syubhat. Pemikiran yang lancung dan hawa nafsu yang diikuti. Dan inilah dua pintu setan untuk menyesatkan manusia. Dari dua hal ini. Ya. Seperti contoh subhat apa? Pemikiran yang rajin. Seperti seorang yang mengatakan bahwasanya Allah itu seperti raja. Yang mana raja itu kalau kita ingin bertemu dengan raja itu tidak bisa langsung, betul? Harus bertemu ajudan-ajudannya. Maka demikian juga kita kepada Allah. Tidak bisa kita beribadah langsung kepada Allah, kita harus beribadah melewati manusia, beribadah melewati kuburan, beribadah, beribadah melewati bebatuan, kuburan dan seterusnya. Pepohonan mengkeramatkan suatu ini termasuk hal yang menghalangi seorang dari istiqomah. Sebagaimana kita ketahui sekarang ya sudah ada sodakoh laut, kemudian apalagi? lagi? sedekah gunung, ya sudah ada sedekah gunung. kalau sedekah langit aja tidak belum tahu belum ada ya sudah saya sudah ada sedekah langit belum ya ada itu sedekah gunung, sedekah laut itu kurang tepat itu laut dan gunung itu sumber sedekah di situ bukan kita bersedekah di situ nah, mereka menaruh-naruh sajian di situ jelas di samping itu merupakan kesyirikan, itu penyanyian harta. Itu merupakan bentuk diantara penyanyian harta. Maka itu, diantara bentuk pintu setan yaitu menjadikan seorang memiliki pemikiran yang rancu. Menganggap sesuatu itu baik, namun hakikatnya keburukan. Oleh karena salah seorang ulama mengatakan bahwasanya al-bid'ah suatu yang baru dalam agama itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Karena maksiat itu orang tahu dia itu sedang berbuat salah. Berbeda dengan melakukan ibadah yang tidak di atas petunjuk Rasulullah, itu dia merasa dia sedang melakukan satu kebaikan. Maka sangat sulit biasanya atau sangat kecil kemungkinannya untuk bertobat. Kemudian kaidah yang nomor 10. Alhamdulillah kita selesai di kaidah 10. Saya tadi khawatir selesai atau tidak ini kaidah 10. Kaidah yang 10 adalah menyerupai orang-orang kafir itu adalah hal yang besar, hal yang termasuk sarana yang paling besar yang menyimpangkan seorang dari istiqomah. Jadi kalau poin yang nomor 9 itu secara umum syahwat dan syubhat. Kemudian di poin 10 ini saya menyebutkan sesuatu yang lebih khusus yaitu ketika seorang menyerupai orang-orang kafir itu adalah sesuatu yang paling menyimpangkan dia dari beristiqomah menetapi jalan yang lurus. Ya. Sebagaimana kita itu sehari semalam diwajibkan untuk berdoa dengan satu doa sebanyak 17 kali. Doa apa itu? Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada satu doa yang diwajibkan seperti doa kita ini. Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan sholat seorang tidak sah kecuali harus membaca Al-Fatihah. Dan Syekh Abdul Razak mengatakan hendaknya kita menjelaskan kepada manusia tentang ayat ini bahwasanya ayat ini adalah doa sehingga mereka menyadari betul bahwasanya kebutuhan mereka kepada hidayah itu sangat luar biasa sampai kita itu diperintahkan untuk meminta hidayah ya sebanyak 17 kali kalau ada yang menyeletuk ya, yang eh, menyeletuk Pak bahasa umumnya. kalau bahasa sininya apa eh, ini bahasa Sunda kan pak nyeletuk bahasa Indonesia ya, ya. kalau yang nyeletuk saya kan sudah bagus gitu agama saya ngapain saya harus meminta hidayah lagi ya itu para ulama menjelaskan kenapa kita diwajibkan meminta hidayah minimal 17 kali sehari semalam karena beberapa hal. Yang pertama, karena yang pertama yaitu amalan kita itu ya, pasti ada kekurangan. Amalan kita itu pasti ada kekurangan. Oleh karenanya kalau kita sholat itu ada saja ya, pemikiran-pemikiran yang terbesit dan itu hal yang biasa. Namun tugas kita apa? menghilangkan ya. pemikiran-pemikiran atau kotorat ya atau apa istilah bahasa Indonesia-nya itu pikiran-pikiran yang datang ketika sholat itu hendaknya kita usir dan itu adalah hal yang biasa oleh karenanya kita itu tadi tidak boleh bersandar kepada amalan kita Kemudian yang kedua, bahwasanya nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ibadah yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya seorang walaupun sudah mendapatkan hidayah itu belum tentu aman dia tetap berada di atas hidayah sampai mati. Betapa sering kita melihat ada sebagian orang yang dia bersama kita ikut kajian kemudian hilang. Entah kenapa kemana. Setelah ketemu lagi, waduh, berubah lagi seperti dulu. Hidayah, betapa pentingnya kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang dimaksud dengan sirat siratal mustaqim ay ihdina ila sirat yaitu tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus tersebut wa ihdina fis sirat dan jadikanlah kami mendapatkan hidayah untuk tetap beristiqomah di dalam hidayah tersebut. Itu maksud dari sirat siratal mustaqim. Karena ilmu agama ini, Pak. Ilmu agama ini bisakah kita katakan saya sudah menguasai agama 100%? tidak ya, ada yang kita mampu mengucapkan Ilmu agama yang begitu banyak saja itu masih banyak yang belum kita tuntut. Betul? Ini betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama. Kemudian yang sudah kita ketahui. Sekarang kita sudah lama mengaji. Berapa persen yang sudah kita amalkan? 100 persen? Tidak ada yang bisa mengatakan saya sudah mengamalkan seluruh apa yang sudah saya ketahui. Oleh karenanya di sini kita memerlukan hidayah fisirat memerlukan hidayah untuk tetap berada di jalan istiqomah ini. Baik. Allah mungkin ini yang bisa disampaikan mudah-mudahan faedah-faedah yang kita ringkaskan dari kitab ini bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat.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 Di Bandungnya dulu di Buah